Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Chandra sebagai Kipak Sapati, Roy sebagai Kidaksa, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Ashari sebagai Ki Gempang, Agus sebagai Kitarmat, Suryadin Tanjung sebagai Janadusta, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Candalagati dan Kantini yang bertempur melawan Kipaksapati dan Kidaksa. Perkelahian itu tidak berlangsung lama karena pada saat berikutnya Candalagati dan Kantini meninggalkan perkelahian itu. Kipaksapati dan Kidaksa sempat terkejut melihat tindakan kedua wanita itu. Tapi akhirnya keduanya pun segera melompat untuk mengejarnya. Kita kehilangan jejak Pak Sepati. Iya, parah sekali wanita-wanita itu. Lumayan juga kepandaiannya. Sekarang bagaimana? Apakah kita akan mencari sampai ketemu dua wanita itu? Ah, atau kita akan kembali ke rumah Ki ah, Aku rasa sebaiknya kita kembali saja. Mengejar pun percuma. Kalau kita tidak berhasil menemukannya. Iya, ah, terserah kaulah. Ayo. Hup, hup, hup, hup. Maafkan saya, Ki Gempang. Kami benar-benar tidak tahu kalau kedua wanita itu akan mencegah kami. Hmm. Lalu bagaimana dengan Paksa Pati dan Kidaksa? Mereka masih menghadapi kedua wanita itu. Saya yakin Pati dan Kidaksa berhasil membekuk mereka. Goblok! Kenapa kalau kau mempunyai keyakinan bahwa Pati dan Kidaksa akan berhasil membekuk kedua wanita itu? Kau kembali kemar. Saya... Saya kembali kemari sebenarnya hanya untuk memberitahukan Ki Gempang tentang kehadiran dua orang wanita itu, Ki. Goh <sighs> rupa, goh rupa. Bodoh sekali kau ini. Untuk apa kau kembali kalau hanya ingin memberitahukan aku? Aku tidak butuh laporan seperti ini. Yang aku butuhkan hanya kerjaanmu. Kerjaan yang berhasil. Eh, <gasps> maafkan saya, Ki. Kamu hanya berkata maaf jika gagal menjalankan tugas. Ah. Wajah Ki Gempang benar-benar tegang. Sambil melangkah ke sana kemari, matanya kemudian menatap langit-langit rumahnya. Pikirannya melayang, rasa was-wasnya berkecamuk di dalam hatinya. Gati. ah, keparat dia. Akhirnya wanita itu muncul juga. Ah, menyesal. Menyesal aku. Kenapa aku tidak membunuh anak itu bersama orang tuanya? Huh, sepuluh tahun berlalu dengan cepat dan sekarang aku rasa anak itu akan menuntut balas kematian ibunya. Juga akan merampas kembali harta benda yang telah kumiliki itu. Tapi, huh, kenapa aku harus takut? Aku telah mempunyai anak buah yang banyak. Iya, yeah, Bodoh sekali aku ini. Apa kehebatan anak itu? Hmm? <laughs> ya, sebenarnya kekhawatiranku ini karena aku merasa bersalah telah melenyapkan Rukmawati, ibunya. <laughs> canda lagati. <laughs> Sambil tertawa lebar, Ki Gempang duduk di kursinya dengan penuh kesombongan. Sementara Goh Rupa yang tidak tahu apa-apa tentang majikannya itu, ia hanya berdiam diri sambil menarik nafas panjang. Goh Rupa, kau bilang wanita yang kalian hadapi itu ada dua orang. Siapa wanita yang satu lagi itu? Uh, kalau tidak salah, Katini namanya Ki Gempang. I iya, Katini. Uh, Katini. Uh, siapa? ini itu. Rasanya aku baru mendengar nama itu. Ah, Garupa, bagaimana dengan kehebatan mereka? Apakah keduanya mempunyai kepandaian yang cukup tinggi? Uh, kelihatannya begitu, Ki. Tapi entahlah jika dibandingkan dengan kehebatan Ki Paksapati. Di saat Gohrupa tengah berbicara dengan Ki Gempang, dari arah pintu muncullah Ki Paksapati bersama Ki Daksa. Keduanya pun kemudian segera melangkah dan duduk di samping Goh Rupa. Oh, maaf Ki Gempang, kami berdua tidak sempat menangkap kedua wanita itu. Mereka telah melarikan diri. Iya, uh, sebenarnya kami sudah berusaha mengejarnya. Tapi rupanya wanita itu cukup licik. Uh, mereka dapat hilang begitu saja. Eh, Seharusnya kalian bisa menangkap kedua wanita itu. Oh, maaf Ki Gempang. Kelihatannya kedua wanita itu telah mengenal Ki Gempang. Eh, ah, apa yang dikatakan wanita oh, itu? Ah? Mereka bilang mereka akan menagih hutang pada Ki Gempang dan nada bicaranya seolah-olah mempunyai dendam yang terpendam. <laughs> Sungguh bodoh sekali kedua wanita itu. Apakah mereka tidak tahu siapa Ki Kempang itu? Hmm? <laughs> Hah, Paksa Sapati dan kau Daksa. Hmm. Tugas kalian sekarang bukan hanya membekuk wanita asing yang bernama Anting Wulan saja. Tetapi kalian pun harus menangkap Candalagati dan temannya. Tapi ingat, Aku tidak ingin kalian gagal menjalankan tugas ini. Lebih baik kalian mati daripada harus membawa kegagalan di hadapanku. Paham? Paham, Tunggi. Bagus, bagus. Dan kau, Goh Rupa, berketat penjagaan di rumahku ini. Aku tidak mau ada orang lain yang datang kemari mengusik ketenanganku. Uh, iya, Ki. Nah, sekarang bubarlah. Ah, uh, sebentar. Paksa Patih, dan yeah. kau Daksa, untuk sementara ini kalian jangan melakukan tindakan dulu. Tunggu perintahku. Oh, baik, Ki. Iya, Ki. Ya, sekarang bubarlah. Ah, sepertinya keadaanku sekarang sudah mulai tidak tenang. Anting Wulan, Candala Gati, dan Katini. Tiga orang wanita itu datang ke desa ini telah mengusik tenanganku. Keparat sekali wanita-wanita itu. Untung saja aku telah memanggil empat orang tukang pukul. <sighs> Ya, dengan hadirnya empat orang ini, berarti aku tidak perlu khawatir dan merasa tegang. Mudah-mudahan saja mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. <sighs> Ah. si bapak tua itu. Huh, aku jadi curiga. Jangan-jangan dia dibawa oleh anak-anak buahnya Ki Kempang. Kalau begitu, aku harus melihatnya ke sana. Ya, aku akan mengintip rumah Ki Kempang. Kasihan sekali kalau dia sampai disiksa oleh orang-orangnya Ki Kempang. Aku harus menolongnya kalau memang dia berada di sana. Wulan segera meninggalkan kedai itu setelah melihat kedai itu tutup. Sementara itu di pintu pagar rumah Ki Gempang, nampak seorang laki-laki tua tengah memohon pada seorang penjaga pagar untuk bertemu dengan Ki Gempang. Orang tua itu kelihatan begitu memohon sekali untuk masuk ke rumah besar itu. Tolonglah aku anak muda, biarkan aku masuk untuk bertemu dengan Ki Gempang. Kasihanilah aku. Aku ingin mengambil Laksmi anakku. Ki Gempang hari ini tidak mau diganggu. Lebih baik kau pulang orang tua. Anakmu tidak apa-apa. Hmm. Seharusnya kau senang anakmu dibawa kemari. Karena Ki Gempang pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ah, sudahlah. Lebih baik kau kembali saja. Tidak, aku tidak akan kembali sebelum membawa anakku. Oh, dia anakku satu-satunya. Kasihanilah aku, anak muda. Aku benar-benar berharap sekali agar kau membiarkan aku bertemu Ki Kempang Aku sudah bilang tidak bisa, orang tua. Oh. Kau tidak bisa memaksaku untuk melakukan kemauanmu. Sebaiknya cepat kembali ke rumahmu. Jangan sampai aku berbuat kasar padamu. Oh, oh, oh Laksmi anakku. Kenapa kalian jadi begini kejam? Perbuatan kalian sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kalian tindas warga desa ini. Kalian siksa kami dengan kejam. Cukup! Cukup! Pergi kataku! Atau kau akan merasakan pukulan tanganku. Hah? Oh, Ayo! Iya, lebih baik kau pukul aku anak muda. Aku akan lebih senang merasakan sakit di tubuhku daripada merasakan sakit di hatiku. Ayo, pukul aku orang tua lemah. Ayo, atau kalau perlu bunuh aku. Anak buah Ki Gempang ini cukup terperanjat juga mendengar tantangan laki-laki tua yang berada di hadapannya. Dan ketika ia akan memukul orang tua lemah ini, tiba-tiba pintu pagar terkuak lebar. Oh, Kakang Jana Dusta. Ada apa ribut-ribut, ah? Oh, kau Titarmat. Jana Dusta, mana anakku? Kenapa kalian membawa anakku ke sini? <laughs> Kitarman, seharusnya kau tidak perlu datang kemari. Kalau kau tahu anakmu berada di sini, mestinya kau tenang-tenang saja di rumah. Toh anakmu tak akan apa-apa. Aku tidak percaya. Kalau anakku tidak diperlakukan kasar, aku tahu siapa kalian. Biarkan aku masuk menemui Ki Gempang. Tunggu dulu. Untuk apa kau menemui Ki Gempang, ha? Aku ingin mengambil anakku. Dia tidak bersalah. Apakah tidak takut kau bertemu dengan Ki Gempang? Oh, untuk apa aku takut? Aku tidak mempunyai salah. Kau telah bersalah besar, Kitarmat. Apakah kau lupa dengan kesalahanmu itu? Kau tidak mau bayar pajak lagi pada Ki Gempang dan hutang-hutangmu pun bertumpuk. Apakah itu bukan kesalahan yang cukup besar? Aku tidak pernah mempunyai hutang yang besar. Kalian saja yang membuat peraturan-peraturan licik. Kalian sengaja menindas kami. Padahal hutang-hutang warga desa ini tidak besar. Tapi karena kelicikan Ki Kempang, dia sengaja membungakan hutang-hutang itu menjadi berlipat ganda. Oh, sudahlah. Aku tidak mau bicara hal itu. Aku ingin bertemu dengan Ki Kempang. Laksmi anakku harus dibebaskan. Baik, baik. Ayo, kalau kau memang ingin bertemu dengan Ki Gempang, tapi tanggung sendiri risikonya yang akan kau terima. Ayo, masuklah. Dengan langkah yang tertatih-tatih, orang tua yang bernama Kitarmat ini pun melangkah masuk. Jana Dusta melangkah lebih dulu, kemudian ia segera menemui Ki Gempang. Dengan siapa dia datang kemari, Jana Dusta? Kelihatannya sendiri, Ki Gembang. Suruh dia masuk. Baik, Ki. Jana Dusta kembali melangkah keluar. Dan sebentar kemudian, ia sudah datang bersama Ki Tarmat. Ki Gempang tersenyum sebentar. Kemudian ia segera meneguk arak yang berada di sampingnya. Mau apa kau datang kemari, Ki Tarmat? Bebaskan anakku, Ki Gempang. Aku tidak mau dia berada di sini. Anakku tidak bersalah. <laughs> Anakmu memang tidak bersalah, tapi kau sendiri yang bersalah. Apakah itu tidak adil? Aku mohon sekali Ki Gempang. Dia anakku satu-satunya. Kau bisa menghukum aku, tapi jangan anakku. Aku mohon lepaskan dia Ki Gempang. Kalau aku tidak mau melepaskannya, Lantas, apa yang akan kau lakukan? Aku tetap akan memaksa agar kau mau melepaskannya. Jana dusta. Singkirkan orang tua ini dari hadapanku. Tendang dia keluar. Baik, Ki Gempang. Jangan, jangan. Jangan Ki Gempang. Ayo. Lepaskan anakku. Hey. Lepaskan. Keluar. Kalian piyata. Hei. Penintas. Keluar. Cepat keluar. Hei. Hey, Hey. Tanpa rasa iba sedikit pun, Jana Dusta terus menyeret laki-laki tua lemah ini. Kitarma terus berteriak-teriak lemah. Sampai akhirnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa di luar pagar itu, kecuali hanya meratapi nasib anaknya. Laksmi, malang sekali nasibmu, nak. Kenapa kau harus mengalami penderitaan yang berat begini? Kau telah menanggung kesalahan ayahmu. Oh, Laksmi. Kitarmat menangis terseduh-seduh di depan pintu pagar. Ia seakan-akan tidak kuat untuk bangkit dari tempatnya. Sementara tak jauh dari tempat itu, anting wulan mengintip dari balik semak-semak. Hmm, biadab sekali perbuatan orang-orang ini. Mereka tidak merasa iba sedikit pun terhadap orang tua lemah ini. Oh, aku harus mencari tahu Kenapa orang itu diperlakukan kasar seperti itu? Anting Wulan belum berani beranjak dari tempat itu. Ia masih mengintai dari balik semak-semak. Sementara itu Kitarmat yang merasa tak berhasil membawa anaknya, ia pun segera bangkit sambil melangkah tertatih-tatih. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.